Alhamdulillah wa kafa wa salatu ala rasul mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah terkait dengan ciri-ciri haji yang mabrur kita jumpai Nabi sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis yang berkualitas hasan yang diatkan oleh Al Hakim beliau telah sampaikan amal yang menjadi ciri khas haji yang mabrur sebagaimana bisa kita saksikan di papan tulis. Nabi Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah ditanya an biril haji tentang haji yang mabrur. Kal maka Nabi jawab dengan Nabi berikan dua ciri orang yang hajinya haji yang mabrur. Yang pertama itaat ita'amut ta'am gemar memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan watibul kalam dan ucapan yang baik. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang berkualitas hasan ini, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita dua amal. Yang itu menjadi ciri khas orang yang hajinya adalah haji yang mabrur. Yang pertama Nabi sampaikan, orang yang hajinya haji yang mabrur setelah pulang haji akan nampak badannya ciri khas yaitu gemar berbagi. Ringan tangan untuk menolong orang lain. Ya, membantu orang yang kesusahan, membantu orang yang menderita. Itu ringan baginya. Yang ini Nabi contohkan dengan ringan dirinya untuk berbagi makanan, memberikan makanan kepada orang-orang yang kesulitan untuk mendapatkan makan karena kelaparan, karena bencana alam, atau karena yang lainnya maka ringan baginya untuk mengeluarkan hartanya dalam rangka menyenangkan dan membahagiakan orang lain. Maka orang yang haji-haji yang mabrur itu akan punya semangat sedekah yang tinggi, semangat berinfak yang tinggi setelah dia pulang haji. Semangat haji, semangat infaknya, semangat sedekahnya berlipat-lipat dibandingkan sebelum berangkatnya sebelum berangkatnya ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian ciri yang kedua Nabi sampaikan adalah tibul kalam. Ucapannya adalah ucapan yang baik. Maka boleh jadi sebelum berangkat haji suka berkata-kata yang kotor, suka mencaci maki, suka mengucapkan sumpah serapah. Yang itu semua ditinggalkan setelah keberangkatannya menunaikan ibadah haji. Maka Ucapan yang terucap dari lisannya hanyalah ucapan-ucapan yang manfaat. Baik manfaat untuk untuk uh, kepentingan dan kebutuhan dunia ataupun manfaat untuk kepentingan akhirat dan agama. Maka lisannya penuh dengan kalimat-kalimat zikir. Lisannya penuh dengan waktu senggang yang dia miliki akan dia gunakan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Dan manakala kita lisan kita penuh dengan bacaan Al-Quran, tidaklah diragukan yang keluar dari lisan kita adalah ucapan-ucapan yang baik. Demikian juga maka ketika berbicara dengan orang lain, maka dia akan berbicara dengan baik, tidak lagi kemudian mencaci maki orang, tidak lagi hobi mencela, mengumpat, mengutuk, itu semua dia tinggalkan. Berubah dengan ucapan-ucapan yang menyejukkan, berupa dengan ucapan-ucapan yang membuat orang bahagia, memasukkan kebahagiaan kepada orang yang mendengarnya. Demikianlah amal khas, dua amal khas yang dimiliki oleh orang yang hajinya haji yang mabrur. Dia suka berbagi dengan sesama. Di antaranya adalah memberikan bantuan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian yang kedua, dia adalah orang yang menjaga lisannya. Lebih hati-hati dengan lisannya anggota badan yang tidak bertulang ini dia jaga betul-betul jangan sampai dengan lisannya dia menyakiti orang lain karena ucapan yang menusuk, karena ucapan yang nyelekit kata orang Jawa. Namun dia kontrol betul lisannya agar yang terucap adalah ucapan-ucapan yang yang baik mengingatkan orang kepada akhirat, mengingatkan orang kepada kebaikan dan membahagiakan orang lain. Oleh karena itu menjadi introspeksi kita, perlu kita mengevaluasi diri kita masing-masing. Setelah kita pulang dari perjalanan haji, bagaimanakah keadaan diri kita? Apakah dua hal tersebut yang Nabi sampaikan sudah ada pada diri kita ataukah tidak? Jika sudah, maka ini satu kabar gembira. Kita ber, bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahasanya ibadah haji yang telah kita kerjakan adalah ibadah yang bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika ternyata keadaan kita belum apa, tidak selaras dengan apa yang Nabi sampaikan, maka masih saja ada pintu dan kesempatan untuk memperbaiki diri menuju menuju hal yang lebih baik.